Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullah, sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in anawiyah hadis yang pertama yang disyarah oleh Syekh salih Al-Fauzan wafakahullah Hadis yang pertama tentunya semuanya sudah menghafalnya. Setorkan dengan suara yang jelas keras Bismillahirrahmanirrahim an Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yaqiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Antum? Sama? Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-20 cetakan yang kami pegang ini. Karena cetakan yang pegang tentunya sudah kelihatan dari sampulnya. Itu cetakan Mesir. Barakallahu fikum. Namun tidak masalah selama nah barakallahu fikum tidak adanya kekeliruan atau sakot atau yang semisalnya. Na'am barakallahu fikum. Qala asy-syarihu Asabahullah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala mengenai jumlah dua jumlah dua kalimat yang disebutkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalimat pertama innamal a'malu binniyat. Perhatikan, perhatikan innamal a'malu binniyat. Satu kalimat. Kalimat yang kedua Wa inna malikul limri'in manawa. Pembahasan yang akan kita baca saat ini, kalimat yang kedua itu didatangkan untuk kalimat tersendiri atau sebagai penguat kalimat yang pertama. Yang pertama kan innamal a'malu niat. Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Yang kedua, wa inna malikul limri'in manawa. Dan hanya saja setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, yang kedua ini apakah kalimat tersendiri, kalimat baru gitu, ataukah kalimat yang fungsinya memperkuat yang pertama itu yang akan kita bahas nanti. Karena para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalimat yang kedua tadi, wa inna malikul imrin manawa itu adalah penguat daripada kalimat yang pertama. Jadi yang pertama, innamal a'malu binniyat hanya saja semua amalan itu dibutuhkan niat. Kemudian yang kedua, wa inna malikul imri'il manawa dan hanya saja setiap orang hanya saja setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, di sini katanya penguat yang pertama. Kalau yang pertama kembali kepada amalan hati. Niat orang kita nggak tahu. Nah, yang kedua kembali kepada hasil dan apa yang diakibatkan amalan dia dan sebabnya kenapa dia mendapatkan jelek keburuknya. Maksudnya ya, jadi yang kedua ini sebagai dikenal dengan jazaknya, balasannya. Yang pertama amalannya. Semua amalan, amalan ibadah kemarin ya, semua amalan ibadah itu dibutuhkan niat. Nah, dari amalan ibadah yang seseorang mengerjakannya itu nanti akan apa? mendapatkan balasan. Wa ma'likul imri'in manawa. Dan hanya saja setiap orang dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, inilah ini berarti balasannya gitu loh. Balasannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Seperti itu. Jika niatnya baik, balasannya pun juga baik. Jika niatnya jelek, balasannya pun juga jelek. Kita lihat kata beliau di sini, "Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam wa inna malikul imri'in manawa hal hadhihi aljumlatu muakkidatun lil jumlatil lati qablaha aw hiya mustaqillatun?" fiha qaulan. Sudah kami jelaskan ucapan wa inna malikul limri'in manawa disebutkan di sini apakah jumlah ini kalimat ini sebagai penguat daripada kalimat yang pertama atau sebagai jumlah tersendiri. Apa maksudnya? Jumlah tersendiri didatangkan untuk menjelaskan hasil yang diperoleh orang yang beramal tadi itu. Apa maksudnya nih? Nah, jadi ada dua pendapat kata beliau. Pertama, al-qaulul awal. <clears throat> pendapat yang pertama, minal ulama'i man yaqul ada dari kalangan para ulama yang mengatakan innaha muakkidatun lil jumlatin lati qablaha. Bahwasanya kalimat wa inna ma likulli imrin manawa itu adalah penguat untuk kalimat yang sebelumnya. Jadi kalimat yang sebelumnya innamal a'malu binniyat dikuatkan lagi dengan kalimat setelahnya wa innamal likulli imrin manawa ini menurut pendapat yang pertama wa muqarrirat nam wa muqarriratun lima tadullu alaih dan sebagai apa nam penetapan atau menetapkan apa yang ditunjukkan atasnya maksudnya yang ditunjukkan atas amalan yang dilakukan oleh hamba atau seseorang tersebut jadi pertama kan sesungguhnya seluruh amalan ibadah dibutuhkan apa niat dan sesungguhnya setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang kedua ini adalah apa? Penguat untuk yang pertama. Oh ya? Benar-benar orang kalau beramal itu dia akan memanen hasilnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. al Qaulusani pendapat yang kedua. Innaha muassisatun wa laysat muakkidatan. Nah, perhatikan. Sesungguhnya kalimat yang kedua wa inna malikul imrin manawa dan hanya saja setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat tersendiri. Didatangkan untuk menjelaskan sesuatu yang tersendiri, namun menjelaskan yang sebelumnya. Bukan penguat daripada yang pertama. Paham maksudnya antum? Sekarang barakallahu fikum, penguat itu kan didatangkan setelah ada kalimat yang pertama, dikuatkan dengan kalimat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua enggak. Yang pertama ya pertama, yang kedua kedua gitu loh. Paham belum? Jadi yang pertama tetap pertama sendirian, yang kedua didatangkan kalimat tersendiri juga. Nah, kita lihat wa hadza arjah. Ini pendapatnya lebih kuat. Berarti pendapat yang lebih kuat ucapan wa inna malikulli imri'in manawa ucapan itu didatangkan dengan apa? jumlah tersendiri, bukan penguat untuk yang pertama. Paham maksudnya? Yang pertama, jumlah pertama menjelaskan tentang apa? Timbangan atau menjelaskan tentang apa? Naam niat. Paham ya? Yang ada di dalam hati manusia. Semua amalan ibadah butuh dengan niat. Jumlah yang kedua menjelaskan tentang apa tadi? Hasil. Hasil yang diperoleh naam oleh seorang hamba yang mengamalkannya tadi. Tergantung dengan apa tadi hasilnya? Dengan niatnya. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Paham ya? Amalan di sini yang diinginkan adalah amalan apa? Amalan ibadah. Amalan ibadah. Nah, karena kalau amalan-amalan yang sifatnya tabiat, sifatnya tabiat manusia atau amalan yang sifatnya ada kebiasaan manusia seperti makan, minum, tidur, itu aslinya antum enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Cuman kalau antum tidur awal, misalkan dalam rangka biar nanti bisa qiyamul lail di malam hari, atau niatkan ibadah seperti itu dapat pahala. Cuman hukum asalnya antum tidur gitu misalkan, tidur pertama, jam 8 sudah tidur. Itu nggak dapat dosa, nggak dapat apa? Enggak dapat pahala juga. Tapi kalau antum niatkan tidur pertama tadi itu, tidur awal lah, saya tidur awal diniatkan biar nanti malam bisa bangun, bisa sholat malam, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Antum makan minum, makan dan minum tahu Makan minum? Ya, Makan dan minum hukum asalnya dapat pahala, dapat dosa atau enggak? Eh? Antum makan, antum minum dapat dosa enggak? Dapat pahala enggak? Aslinya. Dapat enggak? Awalnya belum dapat apa-apa. Yang namanya tabiat. Orang kalau lapar makan, kalau haus minuman itu. Tapi kalau antum niatkan dengan makan dan minum agar kuat ibadahnya, dapat pahala enggak? dapat pahala. Antum jalan kaki antum, jalan kaki menuju ke masjid. Ngam atau jalan kaki lah globalnya dulu. Jalan kaki hukumnya apa jalan kaki? Hukum jalan kaki apa? Sunnah. Antum jalan kaki biasa lah jalan kaki jalan kaki ke sana ke sini hukumnya apa? Boleh kan? Mubah namanya, mubah. Hukumnya boleh. Tapi kalau antum niatkan nam dengan jalan kaki itu untuk menghadiri Nah, barakallahu fikum salat jamaah di masjid hukumnya pun menjadi wajib. Paham ya? Menjadi wajib ya karena salat berjamaah bagi kaum lelaki wajib di masjid misalkan. Nah, seperti itu enggak akan sempurna kecuali dia harus berjalan kaki. Nah, berjalan kaki menuju masjid tersebut atau menggunakan kendaraan untuk menuju masjid tersebut untuk menyempurnakan sebuah kewajiban, maka sarana tadi itu menjadi wajib, ya kan? Malayatimul yatimun wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah perkara atas sebuah kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut menjadi wajib hukumnya. Paham maksudnya ya? Itu nanti pembahasannya dalam usul, ini sekedar memper nah, jelas apa yang kita baca di dalam pendapat yang kedua ini. Jadi pendapat yang kedua yang sahih yang kuat tadi, jumlah pertama innamal a'malu binniyat, jumlah tersendiri. Paham ya? Jumlah yang kedua, wa inna malikul imri'in manawa, jumlah tersendiri juga. Yang pertama fungsinya menjelaskan apa? Sesungguhnya semua amalan ibadah butuh dengan niat. Jumlah yang kedua menjelaskan hasilnya. Wa inna malikul imri'in manawa. Dan hanya saja setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Berarti hasilnya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Li'anna hamlal kalami 'ala ta'sis aula min hamlihi 'ala ta'kid dikarenakan membawa sebuah kalam, kalam itu ucapan perhatikan, membawa sebuah kalam dikembalikan ke hukum asalnya taksis itu kalam yang baru, kalam tersendiri, itu lebih aula, lebih pantas daripada membawa kalam itu kepada makna takkid memperkuat. Karena kalau memperkuat itu, itu aslinya ya cuma didatangkan untuk memperkuat saja. Jaa Zaidun Zaidun. Ini contohnya aja ya. Jaa Zaidun Zaidun. Ja'a fi'il madhi. Zaidun fa'il. Zaidun yang kedua itu didatangkan itu aslinya bukan untuk apa-apa kecuali hanya untuk memperkuat saja. Paham ya? Benar-benar yang datang siapa? Zaid. Ja'a Zaidun Zaidun. Zaidun yang kedua itu bukan fa'il. Paham ya? Nah, enggak punya kedudukan di situ kecuali hanya taukid saja, penguat saja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dalam artian Naam jaa yang pertama tadi fa'ilnya sudah ada yang pertama tadi. Jaa Zaidun Zaidun. Nah, ini kata beliau membawa kalam nam dikembalikan ke hukum asalnya taksis yaitu kalam yang tersendiri yang dengannya nanti bisa dibangun kalam-kalam yang lain itu lebih pantas daripada membawa kalam itu untuk makna ta'kid. Fa yakunu qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Maka menjadilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya yaitu innamal a'malu binniyat hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Perhatikan barakallahu fikum. Yuradu bihi yang diinginkan dengannya adalah an tibarul amali bin niyatil amil sihhatan wa fasadan. Perhatikan. Yang diinginkan dengannya adalah bahwasannya dianggapnya sebuah amalan, amalan itu dianggap atau tidak tergantung dengan niatnya orang yang mengamalkan nabi. Sihhatan wa fasadan. Benarnya amalan tersebut atau rusaknya amalan tergantung niat si pelaku tadi. Paham ya? Antum niatnya duduk di sini ngapain niatnya? Belajar. Paham ya? Nah, kita nggak tahu niat aslinya dalam hati bagaimana. Cuman rusaknya perbuatan atau amalan seseorang itu, paham ya? Tergantung dengan apa nih? Niat orang yang mengamalkannya. Paham ya? Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Fa in kanat niyyatuhu lillah azza wajal fa sahihun jika amalannya, jika niatnya karena Allah, perhatikan baik-baik ini ya. Jika niat amalannya karena Allah Azza wa fa amaluhu sahihun, maka amalannya itu benar. Maka amalannya benar. Perhatikan barakallahu fikum. Naam, wa in kanat niyyatuhu li ghairillah, tapi kalau amalannya niatnya sudah lain, niatnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, fa amaluhu batilun. Amalannya adalah batil, amalannya rusak. Jadi rusak dan bagusnya amalan tersebut tergantung dengan niatnya orang yang melakukannya. Naam. Fahada min nahiyati shihhah wal fasad. Ini ditinjau dari sisi benarnya sebuah amalan dan rusaknya amalan. Tergantung dengan apa tadi, Pak? Niat orang yang mengamalkannya. Kalau yang mengamalkannya niatnya karena Allah, maka amalannya benar dan terima. Tapi kalau yang mengamalkannya niatnya karena selain Allah, maka amalannya apa? amalannya batil mardud. Tanya, amalnya batal dan tertolak. Kita lihat berikutnya. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ma likulli imrin ma nawa. Dan hanya saja setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Perhatikan barakallahu fikum, jangan senyum-senyum aja, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang kedua ini perhatikan kalimatnya wa ma likulli imrin ma nawa. Dan hanya saja setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan hadza min afiyati as-sawab. Ini ditinjau dari sisi sawab. Sawab itu balasannya. Yang pertama amalannya. Amalan seseorang benar atau tidak benarnya, rusak atau baiknya tergantung dengan niatnya orang yang mengamalkan. Ini amalannya ya. Yang kedua sekarang ini, wa malikul limri'in manawa. Dan hanya saja setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan ditinjau dari apa? sawab balasannya. Balasannya orang yang beramal tadi apa? Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat. ayat annahu la yusabu indallah illa idza kanat niyyatuhu lillah. Maksudnya bahwasanya orang tersebut tidak dikasih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi perhatikan baik-baik ya. Upayakan kita semuanya bisa mengikhlaskan niat-niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena niat ini adalah sesuatu yang paling berat. Bahkan sebagian ulama di antaranya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan apa? Naam ma'alatu syai'an ma'alatu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih susah aku obati melainkan niatku. Maksudnya memperbaiki niat, mengobati niat itu susah sekali. Terkadang orang niatnya amalnya baik karena Allah cuma dipuji aja, masya Allah ya, bacanya bagus, wah suaranya indah, langsung dia apa? Berubah pikiran sudah, wah langsung dibanggakan. Nah seperti itu hati-hati, karena yang namanya niat seperti tadi susah sekali. Oleh karena itu upayakan kita bisa memperbaiki niat-niat kita. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah fa in kanat niyyatuhu li ghairillah fa innahu laisa lahu thawabun 'indallahi jalla wa ala maka jika niatnya untuk selain Allah maka sesungguhnya dia tidak memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala niatnya upayakan karena Allah Subhanahu wa taala belajar itu bukan karena biar dapat gelar ustaz paham ya bukan agar terkenal bukan agar mencari nambar kalau dukungan, mencari pasukan, mencari pengikut bukan, tapi upayakan mencari ilmu dalam rangka mengharapkan wajah wajah siapa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala siapa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Santai aja Muhammad, santai aja. Yang penting bisa jawab. Naam. apa maksudnya ya? Naam barakallahu fikum. Jadi kita beramal itu untuk siapa? Karena siapa beramal? Karena Allah atau karena orang lain? Muhammad karena Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau beramal karena orang lain, bukan karena Allah, amalnya terima atau enggak, Dir? Amalnya terima enggak? Enggak diterima. Paham ya? Allah musta'an. Kita lihat sini, perhatikan. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Perhatikan baik-baik barang siapa yang keinginannya adalah dunia dan perhiasan-perhiasannya. Nuwafi ilaihim nisaya kami akan penuhi untuk mereka amalan-amalan mereka di dunia tersebut. Semuanya akan dipenuhi. Nah, barakallahu fikum Allah taala akan memenuhi apa yang mereka inginkan berupa dunia tersebut. Wahum fiha la yubkhasun. Mereka di dunia tidak dirugikan. Tapi ingat, ini hanya di dunia saja. Orang-orang kafir Antum saksikan, ada nggak yang kaya? Ada. Yang kaya banyak. Uangnya banyak sekali, banyak sekali. Paham ya? Namun mereka hanya diberikan apa? Kenikmatan, keindahan, kesenangan di mana? Di dunia saja. Di akhirat nanti bagaimana? Di akhirat kekal dalam api neraka. Allah musta'an yang yamutu fiha wala yahya, tidak mati, tidak hidup di dalam neraka tersebut. Merasakan azabnya yang rasanya sangat mengerikan sekali barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an. Na'am barakallahu fikum ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki bagian di akhirat nanti kecuali api neraka. Hati-hati, api neraka sangat ngeri sekali. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun dan hancur seluruh apa yang mereka perbuat di dunia tersebut dan na'am barakallahu fikum rusak pula apa yang seluruh yang dahulu mereka lakukan di dunia. Karena orang kafir, orang kafir amalannya tidak di Terima dari Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum walaupun dia menyumbang harta setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka kufur. Mereka kufur mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma mana'ahum Naam wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih sebabnya itu apa artinya dan tidaklah menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkah mereka melainkan sebabnya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya sebabnya itu jadi orang-orang kafir sebabnya karena kufur kepada Allah dan Rasulnya amalan yang mereka tunaikan yang mereka lakukan yang mereka kerahkan semuanya la yang tidak bermanfaat sama sekali. Allahul musta'an. Nasallahu as wal afiyah. Kita lihat. Wa qad jaa fil hadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dan sungguh telah datang dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda fihi yaumal qiyamah salasatun." Sesungguhnya manusia pertama kali nanti akan diputuskan, akan ditunaikan hukumannya, akan di perhitungkan nanti dari kiamat tiga orang. Nah, segera diputuskan gitu ya, segera diselesaikan urusannya. Tiga orang. Pertama rojulun Ustushida. Nah, seseorang yang dia itu dianggap mati syahid. Jadi bukan mati syahid dia. Ya. Orang menganggap mati syahid tapi sebenarnya dia tidak mati syahid. Karena dia ketika berperang tujuannya agar dibilang suja pemberani. Paham ya? Nah, jadi dia ketika berperang maju melawan musuh sampai terbunuh itu niatnya sudah lain dia. Niatnya karena agar dibilang suja' pemberani. Kita lihat. Fa'utiya bihi, kemudian orang tadi didatangkan, fa'arafahu, ni'amahu fa'arafaha. Kemudian dipertunjukkan, diperkenalkan nikmat-nikmatnya, dia pun juga mengenalnya, mengetahuinya. Faqala, "Wa ma 'amilta fiha?" apa yang kamu amalkan? Nah, di dunia tersebut qala qataltu fik hatta qutiltu. Dia jawab, "Ya Allah, aku berperang di jalanmu hingga aku terbunuh." Qala kadzabta. Engkau berdusta. Langsung difonis kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqal huwa jari'un faqad Akan tetapi engkau berperang di dunia waktu itu, engkau berperang agar dikatakan jari pemberani Paham ya? Suja' faqad dan sungguh orang sudah mengatakan seperti itu. Oh, si fulan pemberani, si fulan suja'. Nah, ini ternyata apa? Mempengaruhi. Dalam artian niatnya ternyata tidak tulus kita lihat. Summa umira bihi fayushab ala wajhihi hatta ulqiya finar Kemudian diperintahkan untuk menarik nah barakallahu fikum diseret wajahnya hingga dimasukkan ke dalam api neraka. Sebabnya apa? berperang, berjihad bukan karena Allah Subhanahu wa taala secara tulus, namun agar dibilang apa tadi? Suja' dari pemberani. Kita lihat. Limadha ulqiya fil nar ma'anahu qutila fil ma'rakah wa suratuhu annahu yujahidu fi Perhatikan baik-baik. Kenapa orang tersebut kok dimasukkan ke neraka padahal dia berperang? Berperang enggak sembarangan, berperang melawan musuh hingga terbunuh di ma'rakah di medan peperangan wa suratuhu annahu yujahid fisabilillah dan bentuk zahirnya dia kelihatannya jihad di depan dia misalkan jihad melawan musuh-musuh Allah di jalan Allah zahirnya ya enam al jawab jawabannya anna niyyatahu laysat lillah ini sebabnya karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala laysat lillah bukan karena Allah taala wa innaman niyyatuhu an yumdaha bil jara'ah wasyaja'ah niatnya sudah keliru Niatnya sudah keliru. Paham ya? Niatnya tujuannya apa? Agar dipuji. Dipuji dan sanjung dikenal dengan jaroah pemberani. Wasyaja'ah asan artinya. Nah, waqad qila hadza fid dunya dan sungguh orang-orang di dunia sudah mengatakan si fulan pemberani. Si fulan itu ternyata nah, pemberani atau suja. Namun niat orang yang berperang tadi sudah itu gitu loh. Niatnya agar dibilang orang pemberani. Nah, itu hati-hati. Wahasala alama kosoda dan telah terjadilah apa yang dia inginkan. Tujuannya apa tujuannya? Dia berperang agar dipuji oleh manusia, agar dibilang apa? Pemberani. Sudah terjadi juga. Dia terbunuh orang-orang ngomong kayak gitu juga. Nah, kata beliau wa alama kosoda min madhin naslahu dan terjadilah terwujudkan apa yang dia inginkan berupa pujian manusia terhadapnya. Falaitulahu fil akhirah indallah syai'. Maka nanti di akhirat dia tidak memiliki sesuatu apapun di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yadlimun nas syai'a dan Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi seorang pun, tidak mendzalimi sedikit pun terhadap manusia nanti. Semuanya akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nah untuk dimintai pertanggungjawaban dan diperhitungkan. Wasani yang kedua, kita lihat yang kedua ini juga amalannya enggak ikhlas. Amalannya agar apa? agar dibilang si fulan itu korek bacaannya bagus eh? membaca Al-Quran rajin tapi biar disebut korek kore eh, korek itu masih pembaca Al-Quran kita lihat wasani yang kedua warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran yang kedua adalah seorang lelaki dia mempelajari ilmu dan mengajarkannya mempelajari ilmu dan mengajarkannya wa al-Quran dan dia membaca Al-Quran fa utiya bihi liyu'arrifahu ni'amahu fa'arafaha kemudian didatangkan dengannya agar dia itu mengenal kembali dan mengakui nikmat-nikmatnya dan dia pun mengakui keberadaan tersebut. Faqala ma amilta fiha? Apa yang kamu amalkan? Nah, ketika di dunia qala ta'allamtu fika ilma wa 'allamtuhu. Perhatikan ini. Dia ingin seakan-akan apa? berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya Rasulullah mengisahkan tentang kejadian orang tersebut. Jadi ketika ditanya apa yang kamu amalkan di dunia, dia mengatakan aku mempelajari ilmu karena engkau dan juga mengajarkannya. Padahal bagus nggak ini? Belajar ilmu dan mengajarkannya bagus nggak? Bagus, tapi niatnya kita kita lihat niatnya nanti apa. Wa qara'tu fikal Qur'an dan aku juga membaca Al-Qur'an karena engkau di jalan engkau. Faqala kadzabta. Engkau dusta. Walakinna ta'allamta yuqal huwa 'alim. Fakot qil. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu tujuannya agar dibilang alim, hati-hati. Jangan sampai keliru meniat kita dalam pelajaran ilmu. Jangan sampai dibilang eh pengennya dibilang alim, dibilang ustaz, dibilang syekh, jangan. Itu semua niat-niat yang rusak barakallahu fikum. nam Kalau sudah punya ilmu, ya mengajarkan enggak masalah, menyebarkan, mengzakatkan Karena kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya, zakatnya ilmu apa? Ta'limuhu Zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu mengajarkannya. Nah, barakallahu fikum kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya. Karena nah barakallahu fikum bukan berarti ketika dia mengajarkan agar dibilang alim, dibilang ustaz atau semisal jangan. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Faqad qil dan sungguh telah dikatakan orang-orang sudah mengatakan engkau itu eh, barakallahu fikum dibilang alim wa qara'tal qur'an liyuqal huwa qari' dan engkau membaca Al-Qur'an agar dikatakan dia ini adalah pembaca Al-Qur'an. Maksudnya orang pembaca Al-Qur'an yang terkenal atau yang semisalnya. Intinya tujuannya agar dipujilah, intinya itu. Fakat kila sungguh telah dikatakan, Summa umira bihi fayushab 'ala wajahi hatta ulkiya finnar." Kemudian dia pun diperintahkan untuk mendatangkan didatangkan di orang tersebut dan ditarik. Nah, barakallahu fikum wajahnya sampai dimasukkan dalam api neraka. Allahumma musta'an. Wa hadha mimma yujibu li talibil ilmi an yukhlisa niyyatahu lillah. Perhatikan baik-baik nasihatnya Syekh Shalal Fauzan fi talabil ilmi kata beliau. Dan ini termasuk perkara yang wajib diketahui oleh seorang penuntut ilmu agar dia meniatkan ikhlasnya, meniat nah barakallahu fikum mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Fi talabil ilmi di dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu ibadah bukan? Ibadah. Nah, mencari ilmu adalah ibadah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al quran Karim, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Al-yaqin al-muradu bihi al-maut. Itu kematian. Maksudnya apa? Karena talabul ilmi itu adalah ibadah, maka keterkaitan dengan ayat tersebut sangat jelas sekali. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Talabul ilmi ibadah bukan, Abdurrahman? Semangat, barakallahu fikum, semangat dalam mencari ilmu, nulis, paham ya? Dimurajaah, dihafalkan, seperti itu. Naam. Karena mencari ilmu itu tidak apa? Tidak pandang umur. Paham ya? Nanti kalau sudah tua enggak mau mencari ilmu lagi, keliru. Paham ya? Talabul ilmi minal inal makbarah. Talabul ilmi minal mahbarah inal makbarah. Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu mulai dari tinta yang dia alirkan. Paham ya? Pena antum ada tintanya enggak? Nah, mulai dari situ sampai nanti masuk ke liang lahat. Sampai meninggal dunia. Sudah mati kan enggak ada lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak ada Nah, kalau sudah dapat gelar ini, gelar ini, gelar ini, sudah enggak belajar lagi. Hati-hati ya jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang sukanya mencari gelaran. Paham ya? Nah, gelar ini, gelar itu LC, MA, MST, BA, eh, apalagi macam-macam. Paham ya? Jangan sampai tertarik dengan itu ya. Allah musta'an. Naam. Enggak perlu mencari gelar-gelar itu. Gelar aja. Naam barakallahu fikum. Apa yang gelar? Ya, naam barakallahu fikum yang jelas jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang Pandai yang mereka mengatakan nanti kalau punya gelar diterima di masyarakat, kalau nggak punya gelar, nggak punya titel nanti ditolak oleh masyarakat. Ini omong kosong. Paham ya? Dakwah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Artinya, sesungguhnya ini ada jalanku yang lurus. Ikutilah jalan yang lurus tersebut. Jangan Nah barakallahu fikum belak-belak jangan kanan atau kiri, ikuti yang lurus. Nah barakallahu fikum karena barang siapa yang ikuti jalan-jalan yang selain jalan yang lurus tersebut, maka dikhawatirkan dia akan bercerai-berai dari jalan yang benar tersebut. Naam. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Naam barakallahu fikum. Katakanlah Sesungguhnya ini adalah atau sesungguhnya dakwah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Namkul hadis sabil katakan ini adalah jalanku. Ad'u ilallah yang aku berdakwah menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nam ala basirah ya al ilmi. Ya, di atas basirah, di atas ilmu maksudnya. Kita lihat di sini. Barakallahu fikum hafizakumullah. Fala yakunu qasduhu at-taraffu', maka jangan sekali-kali pencari ilmu itu tujuannya taraffu'. Apa taraffu' itu? mencari ketinggian biar dianggap paling tinggi. Eh, barakallahu fikum paling di atas. Jadi dia merasa yang paling atas terus. Jangan. Karena apa? Wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu lagi. Jadi nggak boleh kita sombong barakallahu fikum. Baru lima tahun saja sudah sombong. Eh, baru sepuluh tahun sudah sombong jangan. Upayakan kita memiliki jiwa yang tawadhu, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Orang yang tawadhu itu bukan berarti nunduk terus kemudian diam terus enggak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Eh, nunduk terus salam eh, salam enggak mau. Itu katanya tawadhu. Bukan itu tawadhu itu adalah tunduk dengan Al-Qur'an was sunnah. Dinasihati nurut. Ketika keliru, taradhu kembali pada jalan yang benar. Tidak menolak kebenaran, tidak meremehkan manusia, tawadhu namanya. Paham ya? Nah, tawadhu mendiam aja, lewat aja sama saudaranya enggak salam. Assalamualaikum, diam aja dia. Itu tawadhu? Bukan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikumullahu musta'an. Jadi jadilah kita ini orang-orang yang berupaya semakin ilmu yang kita dapatkan semakin banyak semakin tunduk terhadap apa? Al-haq. Seperti itu. Nah, jadi tawadhu itu ukurannya adalah orang itu tunduk enggak dengan al-haq? Menerima enggak nasihat ketika nasihat disampaikan padahal itu nasihat yang benar, harus menerima. Nah, walaupun dia ustaz enggak masalah. Ustaz, Ustaz keliru Ustaz, yang benar seperti ini. Kalau benar-benar keliru, apa boleh buat? Paham ya? Harus kita taat. Paham ya? Taat dalam artian jazakumullah khairan. Seperti itu. Jangan karena sudah menjadi ustaz diingatkan sombong mengatakan wah kamu baru santri kemarin aja kok sudah mengingatkan ustaznya. Itu keliru ya. Karena ada seperti itu sebagian orang ada. Sehingga dinasihati pun enggak mempan. Allahumma musta'an. Al-haqqu aqwa minar rijal. Paham ya? Yang namanya al-haq itu aqwa minar rijal al-haq itu lebih kuat daripada nam sekedar pemimpin di muka bumi ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kemudian juga al-haqqu al-haqqu ahqqu an yuttaba'. Yang namanya kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Au al-wadhifah dunyawiyah atau yang diinginkan adalah apa? Nah, barakallahu fikum pekerjaan dunyawiyah, mencari kerjaan jadi antum belajar sini itu nggak akan dapat ijazah ya. Ijazah untuk kerja itu nggak ada. Paham ya? Jadi lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika antum besar, ya, sudah punya ilmu, berkeluarga, punya istri, ya kerja nggak ada ijazah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum mau kerja kerja yang halal banyak sekali walaupun tanpa ijazah. Mau jualan tahu, jualan tempe, yang penting halal. Nabi Dawud alaihissalam kerja nggak? Kerja masa kita sebagai yang bukan nabi malah ngemis, minta-minta Nah, kita nggak minta-minta ustadz pakai proposal kok. Kita minta-minta pakai proposal, kertas putih, tulisan Allah musta'an jangan barakallahu fikum Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum wa inna ma yakuna amma wa awil ad dunyawiyah wa al hutam bi ilmihi wa ta'limihi. Atau yang diinginkan adalah pekerjaan duniawiyah Perhatikan, jangan sampai antum belajar, kita belajar tujuannya mencari pekerjaan duniawiyah Akhirnya menghasilkan harta yang banyak dengan ilmunya dan pengajarannya. Jadi dia ngajar tuh butuhnya uang. Dia ngajari ngam, ngajarkan ilmunya karena mencari uang, jangan. Itu juga keliru. Nah, kalau yang hadir cuma tiga orang nggak diajari. Lah uangnya cuma tiga ratus. Paham ya? Nah, hadir 10 orang. sepuluh orang kalau per orang seratus berapa? Satu juta. Lumayan. Paham ya? <laughs> Allah mustahil. Jangan sampai seperti itu barakallahu fikum karena ada dari kalangan bizmiun seperti itu modelnya. Nah, kalau cuma tiga orang itu nggak mau ngajari. Paham ya? Karena masih sedikit yang dia dapatkan. Kalau 10 orang lumayanlah 1 juta. Amin. Ya? Satu pekan 1 juta dia kerja dapat 1 juta lumayan enggak? Lumayan. Tapi enggak boleh barakallahu fikum upayakan kita lillah. Paham ya? Bukan karena mengharapkan gaji pemberian orang, jangan. Paham ya? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti menghinakan. Nah, upayakan kita kalau bisa malah menjadi apa? Orang yang memberi. Karena al-yadul ulya khairun minal yadi as tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ikhwani fid din, dan wa jazakumullah. Nasihat dari Syekh syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala sangat bagus sekali. Jangan sekali-kali seorang penuntut ilmu dia mencari ilmunya tujuannya karena pekerjaan duniawiyah, menghasilkan na'am barakallahu fikum harta dengan ilmunya tadi dan mengajarkannya tadi. Berbeda halnya ketika dia memang apa? Memang diberi. Bedakan ya Nah, barakallahu fikum misalkan dia diberi eh, tanpa minta-minta, dikasih, diberi, enggak masalah dia nerima. Perhatikan baik-baik, perhatikan barakallahu fikum, misalkan ada orang antum suatu ketika ngajar, ada orang ngasih antum, antum enggak enggak apa enggak minta, enggak juga mengharapkan, enggak masalah diterima. Sebagaimana kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu Rasulullah memberikan harta kepada Umar bin Khattab. Paham ya? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah harta tersebut kepada orang yang lebih berhak daripada aku." Apa kata Rasulullah? Ya Umar wahai Umar, idza za'aka malun apabila datang kepadamu harta tanpa kamu minta-minta dan atau tanpa kamu mengharapkan fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih kata Rasulullah maksudnya kalau ada orang kasih harta kepada kamu tanpa minta-minta tanpa kamu mengharapkan ambillah uang itu jadikanlah itu uangmu kalau kamu merasa cukup sedekahkan selesai dapat pahala kan kita dikasih orang uang misalkan, kita ambil. Kalau kita merasa cukup, kasihkan ke sodakokan lagi kepada orang masakin. Dapat pahala. Itu kita nggak minta-minta, pahamnya Seperti itu sarannya. Tapi kalau kita sudah sejak awal ditetapkan SPP sekian-sekian ribu. Nah, 500 ribu per bulan, yang 300 untuk ustadznya misalkan. Jangan. Itu sangat tidak layak ya barakallahu fikum. SPP misalkan harus terpaksa bayar SPP, upayakan uang tadi hanya digunakan untuk santri saja. Ya mungkin untuk makan santri, minum santri, keperluan santri. pun gurunya biar nyari sendiri. Paham ya? Nah, kalau gurunya minta sangat tidak layak. Paham ya? Sangat tidak layak yang seperti itu tidak diperkenankan Allah musta'an dan berkali-kali ditanyakan oleh Asy-Syaikh Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah mengenai hal tersebut, ahsannya kalau tidak mampu enggak usah ngajar. Paham ya? Seperti itu. Nah, lebih baik kan daripada ngajar minta uang santri? Bagus enggak? Enggak bagus. Allah musta'an. Kalau nggak mampu enggak usah ngajar atau ngajar semampunya. Oh, itu ya? Perlu diperhatikan itu ya. Nah, barakallahu fikum bukan perkara sepele karena biasanya yang seperti itu akhirnya apa? Mendorong seseorang itu untuk malas bekerja. Men malas mencari maisha. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Pembahasannya panjang lebar mengenai hal tersebut. Intinya khulasahnya jangan sekali-kali mencari ilmu tujuannya mencari pekerjaan duniawiyah. Wa inna ma yakunu qasduhu lillahi azza wa jalla li anna ta'allumal ilmi wa ta'limahu min ajli al as salihah fala yasrifuhu wa yuridu bihi dunya. Perhatikan di sini, hanya saja yang namanya hanya saja upayakan tujuannya itu karena Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pelajari ilmu dan mengajarkannya itu termasuk apa? min ajalli al amal salihah, termasuk amalan saleh yang paling mulia. Mencari ilmu dapat ilmu diajarkan. Ngajar itu ya barakallahu fikum mantum nanti suatu ketika sudah dapat ilmu, sudah bisa ngamalkan, ngajarkan, mendakwakan itu enggak harus langsung di depan orang ini enggak harus. Pertama kali keluarga antum, keluarga kita yang paling dekat duluan itu. Naam ya ayyuhalladzina amanu u anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Paham ya? Jadi kalau misalkan ilmu, amal, dakwah. Dakwah itu enggak harus langsung banyak orang kayak gini. Paham ya? Jangan sampai bayangan seperti itu ya. Antum mendakwai keluarga, mendakwai bapak kita, ibu kita untuk senantiasa istiqomah di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau mereka belum mengenal dakwah, didakwai pelan-pelan. Itu dakwah. Apa maksudnya ya? Dakwah seperti itu. Jadi ketika antum mendengar dakwah, itu jangan sampai bayangan antum itu dakwah harus banyak orang depannya itu enggak harus. Paham ya? Satu orang yang belajar antum dakwah dakwah enggak? Dakwah. Nah, barakallahu fiikum Allahu musta'an. Dakwah upayakan karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena amplopnya. Hati-hati itu. Paham ya? Kalau dakwah karena amplopnya itu sangat disayangkan karena ada sebagian hizbiyun ala bid'ah dalal yang mereka itu berani memasang tarif. Jadi kalau misalkan dia berdakwah di lingkupan Jawa paling sedikit 3 juta. Kalau luar Jawa 5 juta lah. Paham ya? Seperti itu jangan sampai barakallahu fikum Jawa luar Jawa berdakwah di dalam negeri maupun luar negeri upayakan karena Allah Subhanahu wa taala. Rusak nanti kalau niatnya sudah lain-lain. Kita lihat di sini. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum fala yasrifuhu wa yuridu bidunya. Jangan sekali-kali dia berpaling atau memalingkan na'am barakallahu fikum amalan yang paling salehah tersebut dan kemudian dia menginginkan dunia jangan. Wa inna may yuridu bihi wajhallah dan hendaknya dia menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan barakallahu fikum yang diinginkan dalam belajar itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'talahu min malin in u'tiya fa huwa tabi'un wa laysa maqsudan. Perhatikan Bapak ini, penting sekali ini. Dan taruhlah seandainya dia dikasih orang nah berupa harta, kalau seandainya dikasih itu segera apa? ngikutin saja, bukan tujuan pertama itu loh. Eh, kalau nggak dikasih uang nggak mau ngajar. Nah, ini berarti tujuan pertama uang. Paham ya? Dia nggak dikasih uang ngajar-ngajar. Paham ya? Bensinnya habis beli sendiri kalau ada uangnya. Paham ya? Seperti itu caranya para fikum. Maksudnya bagaimana maksudnya upayakan kita ngajar berdakwah nanti suatu ketika berdakwah jangan mengharapkan apa? imbalan dari manusia. Karena nanti kalau nggak ada imbalan dia nggak ngajar lagi. Alasannya nggak ada imbalan. Jangan itu ya. Ada imbalan nggak ada imbalan bismillah. Paham ya? Dakwah semampunya dan seperti itu. Allah musta'an. Adapun yang ketiga barakallahu fikum hafizakumullah karena penjelasannya panjang lebar dengan beberapa